Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Manduma Al-Ha'iyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala yang mana matan daripada Al-Ha'iyah adalah matan yang sangat mulia di dalamnya berisikan penjelasan mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana pantun tersebut adalah pantun yang diakhiri dengan huruf ha. Karya oleh seorang imam, Ibnu Imam. Yang mana pantun ini al-haiyah ini karyanya seorang imam, anaknya daripada seorang imam. Siapa pengarang matan al-haiyah ini? Abu Bakar namanya? Ewa, Abu Bakar bin Abi Dawud. Namanya Abu Bakar Abdullah. Abu Dawud namanya siapa Abu Dawud? Kewaihan. Naam Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sistani rahimahullah. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Pantun yang kita ambil yang terakhir adalah pantun yang kedua. Sebutkan bismillah. Wadin Naam asan. Wadin bi kitabillahi wa sunnanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu dan beragamalah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya engkau tanju akan selamat wa bahu dan beruntung. Kalau ingin selamat dan beruntung, ikuti apa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana ungkapan Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Dzamul Kalam Ahli Al-Harawi rahimahullah Ahsan man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah kan? Dihafal. Nah, mudah itu karena sudah dihafal. Kalau belum hafal ya belum mudah. Paham ya? Artinya barang siapa yang ingin selamat maka wajib atas kalian semuanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Jadi Al-Qur'an sunnah jangan sampai terlepaskan. Jangan sampai terlepaskan. Sudah kita ingatkan berkali-kali Al-Qur'an was sunnah dalilan sahihan mausukan. Paham ya? Dua dalil yang sahih yang sudah dianggap terpercaya sudah. Paham ya? Nah, enggak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Kita lihat. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai bahwasannya kita semuanya di samping mengambil Al-Qur'an juga mengambil As-Sunnah, tidak boleh kita mengambil Al-Qur'an saja kemudian meninggalkan apa? As-Sunnah seperti Qur'aniyun atau yang semisalnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa bihadza yu'lam manzilat yu'lam manzilatus sunnah al Qur'an wa makanatiha fil Islam. Atau wa makanatuha fil Islam. Artinya dengan penjelasan ini diketahuilah kedudukan as-sunnah di dalam Al-Qur'an. Naam dan juga tingkatannya dalam Al-Qur'an dalam apa? Di dalam agama Islam ini. Jadi kedudukan as-sunnah di dalam Al-Qur'an dan juga kedudukan as-sunnah di dalam agama Islam ini. Karena yang namanya Islam tidak akan tegak kecuali dengan apa? As-sunnah. Dan as-sunnah tidak tegak kecuali dengan al-Islam sebagaimana ungkapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab Syarh Sunnah A'lamu Nah, ahsan, i'lamu annal Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam, wa la illa bil akhar. Nah, barakallahu fikum artinya apa? Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, as-sunnah adalah Islam dan salah satu di antara keduanya tidak akan bisa berdiri tegak kecuali saling melengkapi. Mahu maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah beragama Islam, kok mengenal as-sunnah disyukuri, dijaga karena jarang sekali orang yang beragama Islam kemudian mengenal as-sunnah. Nah, barakallahu fikum jangan disia-siakan karena as-sunnah itu bisa dikatakan apa? Orang mengenal agama Islam dan mengenal as-sunnah itu hidayah yang sangat besar. Hidayah itu tidak diperjualbelikan di pasar-pasar. Paham ya? Tidak diperjualbelikan. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah yang diinginkan di sini adalah hidayah apa? at taufiq Hidayah at taufiq Naam. Wa alladziina yu'riduuna an as sunnah qad akhbara 'anhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam perhatikan baik-baik yang punya kitab. Naam. Dan mereka-mereka orang-orang yang berpaling dari as-sunnah sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah mengkabarkan tentang mereka wahadzara minhum dan telah memperingatkan dari mereka faqal ala yusiku rajulun sabanu muttaqi'un ala arikatihi yuhadditsu bihaditsin min hadisi ketahuilah yusik hampir-hampir atau bisa jadi ada salah seorang yang dia itu kenyang syab'an. Kemudian dia bersandarkan atau bersandaran di atas apa? ranjangnya. Kemudian dia menyampaikan sebuah ucapan atau menyampaikan sebuah hadis dengan hadis atau yang bersumber dari hadisku. fayakul Kemudian dia mengatakan bainana wa bainakum kitabullah ya azza wajal. Eh, antara kami dan antara kalian adalah Al-Qur'anul Karim. Fama wajatna fihi min halalin istahlalnah. Wa ma fihi min haramin haramna. Dan apa saja yang kami jumpai dalam Al-Qur'an bahwasanya itu adalah halal, kami pun menghalalkannya. Dan apa saja yang kami jumpai dalam Al-Qur'an bahwasanya itu adalah haram, kami pun mengharamkannya. Ala wa inna ma harrama Rasulullah mislu ma harramallah. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah sesungguhnya seluruh yang Rasulullah haramkan itu seperti yang Allah Taala haramkan. Jadi jangan sampai kita memilih nah barakallahu fikum memisahkan jadi seluruh yang Allah Taala haramkan itu sama dengan apa yang Rasulullah haramkan dan seluruh yang Rasulullah haramkan sama dengan apa yang Allah Taala haramkan. Jadi jangan sampai kita keliru. Kenapa? Dikarenakan Al-Qur'an adalah wahyu, kemudian As-Sunnah juga wahyu yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa kadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ada lafaz ala ya, ala. Naam sebagaimana yang riwayat sempurna itu ala Naam inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya maksudnya? As-sunnah. Jadi Al-Qur'an was sunnah adalah apa? Pedoman patokan kita, sandaran kita. Karena ma karena masadiruddin, sumber agama kita ini ada berapa? Sebutkan. Al-Qur'an, As-Sunnah. Apa? Dia yang sahih. Apa? Terus apa antum? Antum? Jemaah. Jangan lupa. Namanya masadiruddin sumber agama Islam ini empat. Al-Qur'an was sunnah intinya. Ijma' enggak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah. Qiyas yang sahih upayakan tidak berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah karena qiyas sahih tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Intinya dua. Paham ya? Empat itu yang disepakati. Dalam artian Al-Qur'an was sunnah ijma' qiyas yang sahih. Qiyas dan ijma' tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an dan as-sunnah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat ya as-sunnah maksudnya yang semisal Al-Qur'an adalah as-sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Ingat-ingat ya, kalau kita menyampaikan dalil dari Al-Qur'an harus sama persis. Tidak boleh dibikin-bikin sendiri. Paham ya? Tidak boleh di sampaikan dengan apa? Dengan maknanya. Tapi kalau as-sunnah hadis itu boleh menyampaikan dengan maknanya. Asalkan tidak berseberangan apa? Dengan apa? Dengan makna yang sempurna atau makna aslinya. Paham itu maksudnya? Mengubah lafaz itu enggak masalah selama tidak berseberangan dengan apa? Maknanya. Seperti idza jalasa diubah menjadi ida, kok ada? Seperti itu. Tapi kalau untuk berdalilkan dengan Al-Qur'an, upayakan sama persis dengan ayat dalam Al-Qur'an. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita berdalilkan dengan bahasa Indonesia kalau Al-Qur'an. Upayakan bahasa Arab. Karena Al-Qur'an bahasa Arab, baru terjemahkan gitu loh. Kalau as-sunnah masih mungkin karena bisa dengan makna. Paham ya? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Paham ya? Itu pun juga lebih baik kalau diiringi dengan bahasa Arab. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau Al-Qur'an bagaimana? Upayakan pakai bahasa Arab. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Arabnya baru terjemahannya. Maaf maksudnya ya? Seperti itu. Karena kalau dalam Al-Qur'an enggak boleh sembarangan antum menukilkan kemudian eh, sebagaimana yang Allah taala firmankan. Paham ya? Disandarkan dengan ragu itu enggak boleh, tapi harus yakin. Paham ya? Harus yakin barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Wa qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah taala telah menurunkan kepadamu al-kitab wal hikmah. Apa al-hikmah? As-sunnah hum Al-Qur'an was sunnah. Wa qala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan zat yang telah mengajari mereka Al-Qur'an wal hikmah yaitu sunnah. Fal kitab wal Qur'an wal hikmah yaitu sunnah. Dan inilah yang Allah telah perintahkan kepada kita semuanya agar kita semuanya bersatu. Jadi kalau solusi yang terbaik melihat fitnah-fitnah yang terjadi perpecahan, di sana ngaku ahlu sunnah, ini juga ngaku ahlu sunnah, ini juga mengaku sunni salafi, sana juga sunni salafi. Sebenarnya bisa nggak bersatu sebenarnya, ah Yusuf? Bisa nggak bersatu sebenarnya? Bersatu itu bisa kalau mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau mau dikembalikan kepada Al-Quran Sunnah, kok nggak mau ya nggak akan bersatu. Paham ya? Ustaz ini nggak boleh ini Ustaz, ini haram. Dalilnya kalau Allah kalau Rasul, tapi Syekh Fulan membolehkan. Diajak kembali Al-Quran Sunnah nggak mau. Paham ya? Diajak kembali Al-Quran sunnah nggak mau, ya nggak akan bersatu. Ya, terus seperti itu terus. Jangan sampai kita beralasan itu si fulan tuh futur karena gara-gara perselisihan nggak benar. Futur tuh pilihan dia sendiri. Kalau gara-gara perselisihan dia kasih pilihan milih yang benar, milih yang benar atau milih yang keliru. Dia malah milih futur. Milih futur, milih kembali ke dunia. Sebabnya dunia tadi itu. Wa illa kalau teman alasannya karena perselisihan nggak benar. Karena banyak perselisihan melihat ini sunnah ini ini mengaku sunnah sana mengaku sunnah ini sunnah sunnah kok sunnah banyak sekali ya. Akhirnya dia futur. Kalau dia futur sebabnya karena perselisihan tuh enggak. Sebabnya karena dunia. Paham ya? Karena kalau melihat perselisihan seperti itu apa yang kewajiban kita lakukan? Hah? Mencari kebenaran gitu loh. Paham ya? Mencari kebenaran sudah dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Kembalikan pada dalil, selesai. Tapi kalau dalil aja sudah tidak diterima, eh, hati-hati eh, barakallahu fikum. Orang-orang ahlu bid'ah wa dalal, misalkan sebagian orang awam yang jauh dari ilmu atau menasihati, "Pak, rokok itu haram, Pak." Siapa bilang? Syekhku membolehkan kok. Kalau dalilnya syekh ya semuanya orang banyak terkena di situ nanti. Tapi kalau tapi Allah bolehkan enggak? Kalau Allah dan Rasulnya sih mengharamkan karena bunuh diri misalkan. Tapi kenapa Bapak ngikutin Syekh? Nah, paham ya? Jadi jangan sampai alasannya karena gara-gara Syekh yang membolehkan, ustaz yang membolehkan kemudian kita ikuti jangan. Ikutilah dalil. Dalil itu apa? Al-Qur'an was sunnah. Paham ya? Al-Qur'an was sunnah. Ad-dalilu huwa ma ilal matlub. Dalil sesuatu yang mengarahkan pada apa yang diinginkan. Paham ya? Antum di perambanan sana, tahu perambanan sana atau sana perambanan? Sana ya? Hewan ah, perambanan sana ya? Allah musta'an Prambanan eh Prambanan itu kan timur ya ada mau ke Malioboro pelangnya itu warnanya biasanya hijau tulisannya putih pelang itu tanda itu ya arah Malioboro ke barat dalil bukan itu dalil secara bahasa antum malah ke timur terus sampai Surabaya karena menyelisih apa dalil jadi jangan sampai keliru ya barakallahu fikum dalil itu penting sekali barakallahu fikum dalilnya malah lurus ya lurus jangan malah kemana mana tapi kalau misalkan dalilnya misalkan Malioboro ke barat, antum ke barat belum bilak bilak bilak insya insyaallah dengan seizin Allah Ta'ala sampai. Paham ya? Intinya arahnya ke barat. Paham ya? Dan kalau tersesat pun nanya. Paham ya? Karena dalil itu enggak sembarangan ya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, yang namanya dalil apa tadi? Mayursidu ilal matlub, sesuatu yang menghantarkan kepada orang yang apa yang dia inginkan. Itu dalil namanya barakallahu fikum. Naam. Fasunnatul labudda minha wa hiyal aslu tsani min usulil adillah al-mujma' 'alaiha. As-sunnah itu adalah harus, perkara yang harus karena itu sumber yang kedua daripada sumber-sumber dalil yang telah disepakati atasnya. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', qiyas yang sahih. Kalau belum tercatat nih catat nanti ya. Jangan sering ngandalkan catatan orang lain. Paham ya? Maksudnya jangan nunggu orang nyatatkan, antum nyatat sendiri. Biar orang itu yang membacakan enggak masalah. Karena tangan ini kalau nggak lemes, tangan ini kalau nggak dipakai untuk nyatat kaku. Kalau makan lemes sekali. Kalau makan ya. Tapi kalau nyatat, nah jangan. Barakallahu fikum, jangan suka ngandalkan tolong tuliskan, tuliskan, tuliskan. Sebenarnya nggak masalah tahun ya nggak. Tahun tapi jangan seperti itu. Nanti kalau terbiasa suruh nuliskan orang, ujung-ujungnya dia nggak malas nulis. Paham ya? Tapi tolong dibacakan tak tulisnya sendiri gitu. Paham maksudnya? Semangat. Nah, barakallahu fikum karena seperti itu. Al-ilmu na barakallahu fikum yu'ta wa Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Sehingga kalau ilmu sudah mendatangi jangan na barakallahu fikum pura-pura sembunyi, pura-pura malas datang, pura-pura enggak mau belajar jangan. Tapi upayakan semaksimal mungkin kita berupaya untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu agama, tafaqquh fid din karena yang namanya Orang ketika dipahamkan dalam masalah ilmu agama, berarti Allah telah menghendaki padanya kebaikan. Dalilnya Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya? Muayyah bin Muayyah bin Muayyah bin Abu Sufyan. Jangan ditukar-tukar. Paham ya barakallahu fikum man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Artinya apa artinya antum? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah Maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Nasallahu alaihi wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah innahu waliyudzalik wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.